بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <clears throat> Pada kajian kali ini kita akan memasuki bab baru setelah pada pekan lalu kita menyelesaikan bab tentang nazar di mana al-muallif menyatakan minan minasyirki an-nadru li ghairi Allah azza wa jalla maka pada kajian siang hari ini kita akan membahas bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab yang maknanya tergolong bagian daripada perbuatan kesyirikan berlindung kepada selain Allah. <clears throat> al-isti'adzah. Ada tiga kalimat yang mirip pengucapannya dan maknanya pun tidak terlalu jauh berbeda yaitu al-isti'adzah yang kedua al-isti'anah al-isti'anah yang ketiga al-istighatsah al-isti'adzah yang kedua al-isti'anah yang ketiga al-istighatsah ketiga jenis ini atau jenis kalimat ini mengandung satu makna yang sama yaitu permohonan. Permohonan. Hanya saja di situ ada beberapa bentuk perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin saya tuliskan di papan tulis. Ada. al-isti'adzah yang kedua al-isti'anah yang ketiga al-istighatsah Nah, setiap fi'il, setiap kata kerja yang di dalamnya terdapat huruf sin, ta, ya, itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut mengandung makna permohonan. Nah, permintaan. Nah. kemudian permohonan apa? Tergantung kepada asal daripada kata kerja tersebut. Kalau yang pertama al-isti'adzah itu maknanya adalah permohonan perlindungan. Talabu al aud Talabul aud itu maknanya permohonan perlindungan. Kalau al-isti'anah itu adalah talabul aun Talabu madza? Al-aun, permohonan pertolongan. Yang ketiga al-istighatsah artinya adalah talabul ghaut. al ghaut permohonan nah, sama dengan ini perlindungan. Hanya saja di situ ada perbedaan antara yang ke satu dan yang ketiga atau yang pertama dan yang ketiga. Kalau boleh saya gambarkan bahwa al-isti'anah sifatnya lebih umum. Permohonan sesuatu yang dia inginkan. Sifatnya umum, namun lebih cenderung kepada perkara yang sifatnya baik. Memohon sesuatu di antara al khair minta rizki ya. minta uh, anak ini al isti'anah kalau al isti'adah permohonan perlindungan dari bahaya atau penyakit atau musibah baik musibah itu sudah ada terkhusus yang belum ada atau belum datang itu al isti'ada. kalau al-istighazah adalah permohonan perlindungan terhadap bahaya yang sudah terjadi dan bersifat segera itu al-istighatha, permohonan perlindungan dari suatu bahaya atau malapetaka yang sudah terjadi, sudah ada, tetapi permohonan ini bersifat segera, emergensi. Ya. Mau tidak mau harus segera ditangani, itu al-istighatha. Seperti contohnya rumahnya terbakar. Ya. Mau tidak mau kita butuh segera adanya pertolongan yang melindungi rumah dia. Rumahnya terbakar. Ya harus sekarang. Oh, rumah sudah terbakar, harus cepat ambil air. Cepat ambil sesuatu yang bisa memadamkan api. Nggak mungkin sekarang terbakar. Nanti sore saya minta tolong ya untuk dipadamkan rumah saya. Nggak mungkin. Nah, jadi al istighasa itu adalah permohonan pertolongan atau perlindungan dari suatu musibah yang sudah terjadi dan bersifat darurat. Bersifat segera, emergensi itu tadi. Nah. Jadi hal orang sakit stroke sudah parah, sudah ngorok gitu. Masih dikasih surat besok ke polianu ya, internis besok nah internis dulu dicek itu sudah ngorok sudah sudah gitu-gitu ya harus ke mana unit gawat darurat cepat kalau enggak bahaya nah, itu istighosa cepat cepat cepat nah itu istighosa. nah, jadi perbedaan antara al istiada dengan al istighosa adalah pada sifat permohonan tersebut kalau al istighosa bersifat darurat gawat darurat. Kalau al isti'aza bisa sekarang, bisa juga untuk yang akan datang dan bisa ditunda. Itu al-isti'adzah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi perbedaan antara al-istighatsah dengan al-isti'adzah terletak pada sifat daripada permohonan tersebut. Misalkan al istiada, saya berlindung kepada Allah dari kecelakaan. Saya berlindung kepada Allah dari kecelakaan. Ini istiada, Ya Allah jauhkan. Nah, aku berlindung kepadamu dari musibah di tengah jalan di tabrak bus. Padahal dia masih di rumah, pasti di masjid misalnya. Ini istiada, nah, Musibah yang akan datang dan belum ada atau bisa juga al-isti'azah terhadap sesuatu yang sudah ada. Sudah terjadi. Ya. Tetapi tidak terlalu bersifat gawat darurat. Nah, kalau sudah gawat darurat, berubah lagi. Berubah dari isti'azah menjadi apa? Istighazah. Fahimtum ya ikhwan? Jadi al-istighasah itu bersifat khusus. Yaitu permohonan perlindungan dari sebuah musibah yang sedang terjadi dan harus segera pertolongannya, perlindungannya itu. Kalau al-isti'adzah agak luas sedikit. Permohonan perlindungan dari musibah, baik yang sekarang sudah ada ataupun yang akan terjadi. Ya. Namun tidak terlalu bersifat apa? darurat. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum al-isti'adzah. Tentang hukum al-isti'adzah kepada selain Allah. Nah. Al-isti'adzah kepada selain Allah bermacam-macam bentuknya. Bisa kepada manusia yang sedang hidup ini, bisa kepada jin bisa kepada yang lainnya selain daripada keduanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzah kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya yang ada ini bisa hukumnya boleh-boleh saja dan bisa hukumnya berubah menjadi syirik menjadi bentuk penyekutuan Allah menjadi bentuk menjadikan bagi Allah tandingan kapan jenis yang pertama dan kapan jenis yang kedua jenis pertama yaitu al istiazah yang sifatnya boleh-boleh saja adalah al istiazah kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya dalam perkara Pertama, dalam perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Ini pertama, jenis permohonannya. Ya. Al-isti'adah kepada selain Allah bisa isti'adah yang digolongkan syirik bisa tergolong boleh-boleh saja. Kapan dinyatakan isti'adah kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya itu? dinyatakan boleh dan tidak tergolong ke dalam perbuatan kesyirikan syaratnya pertama bahwa jenis perkara yang dia minta perlindungan darinya itu adalah perkara yang mungkin untuk dilakukan oleh makhluk itu contohnya misalkan karena khawatir kepada bahaya seekor anjing dia minta tolong kepada satpam anjing yang berada di rumah seseorang. tidak tolong Pak Satpam, ini anjing nanti ganggu saya. Tolong lindungi saya. Ini tergolong apa? Boleh. Berlindung kepada aparat keamanan dari bahaya pencuri misalkan, perampok. Hukumnya juga boleh. Nah, dalam perkara yang masih mampu untuk dilakukan oleh makhluk tersebut. Nah, ini syarat yang pertama. Minta perlindungan kepada Pak Satpam, misalkan manusia, agar tidak terjadi banjir. Nah, Satpam kuat tuh, ya. kuat itu. Nah, yang sehari push upnya 100 kali. Nah, kita kalau dipukul buk satu kali jatuh. Nah, kuat loh Pak Ustaz. Iya kuat. Yang diminta apa? Berlindung dari apa? Tolong jangan sampai terjadi banjir. Nah, ini sudah nggak benar. Ya, sudah tidak benar. Nah. Dan jenis permohonan yang lainnya, jenis-jenis yang lainnya yang tergolong tidak mampu seorang makhluk melakukannya. Jadi syarat pertama adalah yang dia minta perlindungan dari makhluk itu adalah dalam perkara dalam koridor kemampuan makhluk. Yang kedua, syaratnya adalah makhluk tersebut ada. Bukan sesuatu yang gaib. Ada di hadapannya, bisa mendengar permintaannya, bisa segera memberikan pertolongannya, mendengar ucapan dia, permohonan dia. Misalkan begini sekarang. Syaratnya, contohnya yang tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Dia sudah nggak ada di hadapan kita. Terlepas dari dia sudah jelas tidak mampu. Nah, minta tolong kepada orang yang sudah mati dari bahaya seekor kucing. Padahal cuma kucing loh. Ya. Oh ini kucing bahaya, tolong uh, ruh uh, mbah ini ya, minta tolong cepet. Nah ini kucing mau gigit saya, mau nerekam saya. Padahal cuma kucing, bukan anjing, bukan serigala. Nah, namanya orang sudah mati, ya nggak mampu. Lah, yang seperti ini bukan tergolong isti'adzah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah di luar batas kemampuan dia sebagai makhluk pada waktu itu. Tidaklah seseorang memohon kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun hanya berlindung dari bahaya seekor kucing. Tidaklah mendorong dia berbuat itu kecuali ada suatu keyakinan. Ruhnya mbah ini berarti bisa. Ini contoh. Yang berikutnya misalkan. Orangnya hidup, masih ada di dunia, punya kekuatan, bahkan punya senjata dia. Nah. Tetapi ketika dia berhadapan dengan seekor anjing yang jahat, dia seorang kapten, eh, kapten, ya, punya senjata dan pelatih bela diri. Nah, dia si kapten ini adanya di Solo, di Solo. Wah nggak ada telepon lagi, ya nggak ada telepon. Minta Pak Kapten, Pak Kapten, ha, ha, ini anjing. Memanggil-manggil. Ya tentunya Pak Kapten hatta punya tank 10. Nah, untuk menghadapi seekor anjing, kalau dia nggak dengar, ya. Kecuali ada telepon enak kan, dia bisa menyuruh anak buahnya yang ada di Jember. Tapi kalau dia nggak punya telepon, nggak bisa dihubungin. Tetapi dia menjerit-jerit meminta tolong kepada Pak Kapten. Berlindung dari bahaya seorang pencuri. Sementara dia tidak mendengar panggilannya. Tidaklah dia melakukan hal ini kecuali ada keyakinan. Bahwa Pak Kapten memiliki kekuatan tersembunyi. Yang bisa mendengar suara orang dari jauh. Nah, di sini dia sudah memposisikan Pak Kapten ini sebagai saingan Allah. Allah yang maha mendengar. Walaupun Allah berada di atas arasnya. Di atas langit yang ketujuh. Suara sekecil apapun. Itu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memposisikan, memposisikan Pak Kapten yang ada di Solo tadi. Ya, menjerit-jerit atau meminta perlindungan dari seekor anjing yang ada di sumber salak Jember ini tidaklah dia melakukan hal itu kecuali ada suatu keyakinan di kolbu dia. Nah, keyakinan inilah yang berbahaya. Nah, yang bisa menyeret dia kepada penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> di antara bentuk al-isti'adzah pada selain Allah pada makhluk Tadi di dalam syarat yang kedua adalah dia harus apa? Hadir, hidup. Hidup dan hadir. Nah, hidup nggak hadir, nggak bisa mendengar ya sudah nggak boleh. Nah, hidup tapi nggak hadir, ada di dekat kita. Maksudnya nggak hadir, ya ini nggak kelihatan oleh kita seperti apa? Jin. Meminta perlindungan kepada jin. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya ketika menyebutkan tentang kebiasaan ahlul jahiliyah Allah sebutkan dalam ayatnya wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa dan sesungguhnya bahwasanya di sana ada sekelompok orang dari kalangan manusia yang memohon perlindungan beristiazah ya'udzuna kepada sekelompok kaum dari jin fazaduhum rahaqa akhirnya para jin itu menjadikan manusia-manusia yang berlindung kepada mereka semakin ditimpa oleh perasaan takut berlindung kepada jin ketika hendak bangun rumah supaya nggak ada tukangnya yang jatuh berlindung kepada jin dari bahaya paceklik yang mengkhawatirkan menimpa pertaniannya atau usahanya maka jin tidak akan memberikan apa-apa kecuali semakin menanamkan perasaan takut dan bergantung diri kepada kepada mereka. Ini jin. Jin semakin nakut-nakuti akhirnya. Nah, di semakin uh, suasana dimangki, dibuat semakin menjadi mencekam oleh jin sehingga dia semakin bergantung, semakin berpasrah diri kepada jin berlindung kepada mereka dan di saat itulah jin akan mempermainkan dia di saat itu si jin akan menuntut kepadanya beberapa tuntutan yang kalau dipenuhi tuntutan itu menunjukkan bahwa manusia ini telah merendahkan diri di hadapan jin dan mengagungkan jin tersebut Si jin menyatakan, oh ya jangan khawatir. Pingin diselamatkan dalam perjalanannya. Atau diselamatkan dalam pekerjaannya. Ya gampang. Kalau malam Jumat manis, tolong di rumah kamu, di kamarnya itu, taburkan bunga melati. Bunga kenanga, bunga sedap malam. Taruh di rumah, di kamar. Malam Jumat manis. Jin sudah memberi ketentuan. Akhirnya si manusia ini, iya ya, ya sudah. Pergi ke pasar Tanjung, beli melati, beli bunga setiap malam, ini, itu, sudah. Taruh di rumahnya. Bulan mau kemana? Pasar Tanjung, mau apa? Beli melati. Loh, kok aneh? Kok si Bulan beli melati? Ya. Ada apa ini? Dalam rangka mengikuti perintah sang jin. Si jin gak mau Eh, dia memberikan bantuannya kalau benar itu adalah bantuan kecuali jika manusia ini memenuhi kemauan-kemauan dan perintah-perintahnya akhirnya sang manusia ini atau si manusia ini semakin bergantung bergantung kepada jin tersebut akhirnya dia semakin mengagungkan semakin mengagungkan jin tersebut si jin pun akhirnya terus menanamkan perasaan takut dan perasaan takut sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini fazaduhum rahaqa ai fazadu haula al jin kepada al ins perasaan takut jin itu menambah menanamkan terus semakin banyak perasaan takut dan kekhawatiran pada diri manusia yang berlindung kepadanya nah jadi syarat-syarat ini tadi harus dipenuhi Ketika seorang mau melakukan isti'azah kepada selain Allah. Yang pertama apa tadi? Harus dalam ruang, ring, ruang lingkup kemampuan manusia itu tadi. Atau makhluk tersebut. Harus dalam ruang lingkup kemampuannya. Jika di luar kemampuannya. Dan tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah. Walaupun orangnya hidup ada di hadapannya bukan jin. Maka itu tergolong bentuk kesyirikan memposisikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlindung kepada manusia seperti yang tadi saya contohkan dari kemungkinan gelombang tsunami yang akan menimpa kampungnya pada manusia bukan kepada jin. Tidak dia juga memberikan sesajen, tidak. Datang orang lari, Pak Ustaz, Pak Ustaz, tolong gelombang tsunami ini. Kami khawatir nanti menimpa kampung kami yang dekat dengan pantai selatan. Tidaklah dia datang minta perlindungan kepada Pak Ustadz ini. Kecuali dia ada keyakinan di kolbunya bahwa Pak Ustadz ini bisa mencegah adanya tsunami. Walaupun Pak Ustadznya hidup. Walaupun orang itu tidak memberikan sesajen. Memotong ayam putih kah Nah, atau ayam e, merahkah? Atau tidak juga memberi sesajen dalam bentuk e, tajin? Tahu tajin? Ya, jenang warna merah, kuning, hijau, ya. Tidak. Tapi datang ke Pak Ustaz, Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz, cegah e, tanah longsor yang akan menimpa kampung kami. Loh, Pak Ustadz mau mencegah tanah longsor. Dikira Brahma Kumbara, Pak. Kalau Brahma Kumbara bisa katanya mereka. jadi dicegah itu nanti. Kalau longsor ditahan. Nah, nah tsunami-nya juga ditahan. Pakai ilmu tak ilmu apa sudah. Nah, subhanallah. Nah, para hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Ayat ini menegaskan terkait al-isti'adzah kepada al-jin khususnya permohonan perlindungan kepada jin. Banyak terjadi untuk membangun sebuah gedung, potong kepala kerbau, taruh di sana. Nah, karena ini sudah aturan. Sebenarnya yang diletakkan oleh jin atau dibisikkan oleh para jin kepada khaddam-khaddamnya pelayan-pelayannya dari kalangan manusia, dari para dukun. Atau kalau sekarang tidak diberi nama dukun, orang alim atau mbah-mbah. Nah. Atau orang pinter katanya kalau sekarang. Jadi nggak mau diberi nama dukun. Kalau dukun orang sudah lari, sudah nggak mau. nggak mau datang kalau dukun. Tapi sekarang diperindah namanya. Orang pinter, paranormal. Ya. Bahasa-bahasa yang seolah-olah mengesankan itu perkara yang boleh-boleh saja dalam syariat. Mbah Romo atau Mbah ini. Mungkin itu sudah dulu mungkin Mbah Romo ya. Sekarang dengan istilah-istilah seperti itu. Jadi sekali lagi para jin tersebut membisikkan kepada khadam-khadamnya ini tadi. Pelayan-pelayannya. Nah, pelayannya ini bukan sembarang orang kalau tatuan, kemudian rambutnya panjang segini pakai anting gitu. Orang sedang ngira ini nggak benar preman ini. Tapi ini khodam-khodamnya jin itu rapi. Nah, mungkin bisa pakai top seperti yang saya pakai ini. Nah, ya, pakai jenggot juga. Nah, pakai minyak wangi. Nah, rapi bersih. Anu eh, Pak Ustaz. Ya, banyak sholat ya. Banyak sholat yang baik. Bagus nasihatnya. Ya, banyak sodakoh. Ya, biar selamat. Nah, terus gimana ini Pak? Pak Ustaz? Gini aja, nanti kalau pas malam Jumat Kliwon, terkhusus di saat bulan purnama, ya di sana memang disunahkan berpuasa bagi kaum muslimin. Kan betul, ya. Tiga hari dalam sebulan itu tanggal 13, 14, 15 di saat um, bulan terang benderang bener itu disunahkan puasa. Betul kan? Betul. Nah, di hari-hari itu kalau pas Jumat Kliwon kamu ya, menaburkan melati dan bunga kenanga tadi di kamar kamu. Terus kamu di akhir bulan yang di situ ada Jumat manisnya, kamu puasa muti. Ya, puasa muti supaya lebih khusyuk. Nah, nanti Jumat Kliwon kedua, kamu bawa ayam putih sembelen di pekarangan kamu. Selamat. Tidak ada pencuri datang. Tidak ada perampok datang. Nah. Kalau nyamuk Pak Ustaz. Oh, kalau nyamuk. Nah, sesajennya harus lebih besar lagi. Nah. Jadi, agak Kalau seandainya para khadam-khadam jin itu adalah orang yang bergambarkan gambarannya itu seorang preman, maka manusia pun umat ini tidak akan datang ke sana kecuali yang memang teman sudah. Nah, ya. Tapi begitulah gambarannya. dicampur antara hak dan batil sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak. Nah. Kemudian nah ini yang sering terjadi sekarang banyak beberapa peristiwa anu Pak Ustadz Ternyata jin itu baik pokoknya. Ustaz. Ketika kami berdialog, dia pintar baca Quran. Berarti jinnya jin muslim. Kemudian dia nasehatin melalui orang yang kesurupan ini, awas kamu, harus taat sama orang tua. Kamu harus banyak baca Quran. Iya, nasihatnya jin. Nah, luar biasa. Sampai pernah suatu kejadian, nah ini, hati-hati di dalam bermuamalah dengan jin. Terkhusus ikhwan-ikhwan yang biasa meruqyah. Jangan banyak berdialog dengan jin dan jangan sampai bertanya-tanya kepada jin. Ya, hati-hati. Ini orang kesihir, ditanya siapa yang menyihir. Jangan. Kebiasaan jin adalah mengadu domba. Dan jin terkhusus munafikin dari kalangan jin sangat bisa dia mengatur dirinya, menampilkan dirinya sebagai seorang yang soleh. Nah, sampai ketika ada seorang yang kesurupan, dibacakan oleh beberapa ikhwan. Baca. Nah, sekian ikhwan. Malah si jin bilang, hei keliru bacanya. Nah, kebetulan ada yang keliru bacanya. Kurang huruf atau salah eh, harokatnya dibenarkan oleh jinnya. Sampai ikhwan datang paginya ini sudah semalam suntuk jinnya ternyata begini. Terus saya bilang, bacakan terus. Jangan percaya sama dia. Terus baca lagi oleh malam kedua. Terus sampai subhanallah akhirnya dia takluk juga. Ini jin. Luar biasa tipu dayanya. Nah, maka jangan sampai sekali-kali kita meminta pertolongan kepada mereka. Ada seorang di satu kota tanpa saya sebut Masya Allah, orangnya soleh, luar biasa. Kalau hari raya korban itu apa, menyumbang seekor sapi besar. Nah, lebih besar dari yang lainnya, seekor sapi loh, bukan kambing. Nah, sapi wo besar lagi. Dan orangnya ahli ibadah, sholat duha, sholat malam, puasa Senin Kemis, Masya Allah tawadu. Nah, tetapi dia sering mengobati orang yang kesurupan dengan cara perantara jin-jin yang dia pelihara. Dia punya sekian jin. Nah, kalau mau mengobati satu orang yang kena kesurupan, dia ada se seorang yang menjadi apa istilahnya tumbal ya, yang dimasukkan jin kepadanya. Ya, misalkan si A kesurupan, si tabib ini ya itu punya seseorang yang biasa jadi pembantunya dimasukkan jin kepadanya dinamakan apa ini apa ya mediator bahasa canggihnya nah mediator nah jadi mediator jin yang dia pelihara jinnya suruh masuk sini nanti dialog ini sama ini diadakan survei investigasi oleh jin itu nah lah jin ini disuruh oleh pawangnya ini tadi si ustadz itu tadi. Nah, jin nggak bodoh. Jin lebih pintar dari kita. Itu urusan bisnis lebih pintar. Ya. Bisnis mencelakakan manusia mukminin untuk jatuh kepada kesyirikan, untuk jatuh kepada kemungkaran. Pintar jin itu. Akhirnya apa? Jin mau saja, ya. Kebiasaan dia mengobati orang seperti itu. Tetapi sebagai imbalannya jin meminta kepada orang ini ya, untuk seperti tadi itu menaburkan bunga di kamarnya kemudian melakukan eh, zikir-zikir e, tertentu yang sama sekali bukan bagian daripada sunnah rasul pada malam-malam tertentu kemudian diminta oleh si jin juga ya, untuk e, apa bersemedi kalau bahasa orang tapi dia nggak nggak bersemedi di dua ya di kamarnya dia diam merenung pada malam-malam tertentu itu kebiasaan hidupnya ritualnya seperti itu maka dalam posisi seperti ini siapa sebenarnya yang menjadi pelayannya jin orang itu jin hanya membantu ya sudah siap pak nah, masuk ke sini kamu ya masuk dialog antar jin tapi pada hakikatnya jinlah yang menang. Karena jin ternyata telah berhasil memperdaya dia, membodohi dia, menjatuhkan dia kepada kemaksiatan. Bahkan naudzubillah kalau ini yang nampak tadi nampak soleh ya. Nah, kalau yang namanya mbah-mbah itu ya, mbah ini, mbah itu, mbah mantili, mbah siapa lagi, ya, mbah siapa? Marijan ya, Mbah Marijan di di Merapi Jogja itu, ha? itu sudah nampak sekali perdukunannya gitu loh. Nah, nah syahid dari ayat ini bahwa pihak yang menyandarkan permohonan perlindungannya kepada jin tidaklah jin akan memberikan kepada dia kecuali perasaan takut yang semakin besar perasaan khawatir yang semakin besar dan iktimat atau tawakal kepada jin yang luar biasa bergantungnya. Ini adalah uh, dalil pertama dalam bab al-isti'adzah. Kalimat rahaqa dalam ayat itu maknanya adalah khaufan. Perasaan takut. Nah. <clears throat> Kemudian al-muallif melanjutkan setelah itu wa an Khawla binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq la lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik rawahu Muslim dari sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim Khawlah binti Hakim berkata bahwasanya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata Hadis ini sebenarnya berisi doa yang diajarkan oleh Nabi bagi kaum mukminin agar mereka berlindung kepada Allah dari segala musibah, dari segala bencana dan dari segala kejahatan doa ini Rasulullah menyatakan pertama kali man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di suatu tempat. Tempat apa saja itu? Apa itukah rumah ataukah kampung ataukah kota? Kita naik bus pergi ke satu kota, Surabaya. Sampai Surabaya turun. Nah, begitu turun di Surabaya, ucapkan doanya ini tadi. Kita pergi ke suatu kampung, masuk ke sebuah rumah. Begitu mau masuk, ucapkan doa ini. Ya. Dan seterusnya di tempat-tempat yang dia singgah atau sempat mampir di sana. Doanya adalah a'udzu bi tammat Min syarri ma khalaq bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, barang siapa kata Rasulullah yang turun di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya maka kata Rasulullah tidak akan mampu mencelakakan dia sesuatu apapun sampai dia keluar pergi meninggalkan tempat tersebut. Apapun dari kejahatan-kejahatan makhluknya, baik dalam bentuk binatang, dia sampai di kota tersebut, di desa tersebut, di kota tersebut, di negeri tersebut, ya, tidak ada yang mampu mencelakakan dia. Atau dalam bentuk manusia, baik itu pencuri, perampok, pencopet ataupun yang lainnya dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin sekalipun doanya itu tadi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Khawla binti Hakim diriwayatkan oleh al Muslim rahimahullahu taala lafaz doanya adalah a'udzu bikalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq. Nah, jadi penting. Ini sebagai pertama upaya menerapkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, dalam rangka upaya untuk selalu mengingatkan kita agar selalu berlindung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya kejahatan makhluk-makhluknya. Kemudian yang ketiga dari hadith ini diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berlindung dan memohon kepada atau ber, melalui perantara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini atau dalam hadis ini lafaz doanya adalah a'udzu bikalimatillah. Nah, kalimatillah. Kalimatillah dalam ayat ini atau dalam hadis ini mengandung beberapa makna. Yang dimaksud dengan kalimatillah, kalimat itu jamak daripada kalimah. Makna yang pertama adalah Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran itu kalimatullah. Al-Quran itu kalimatullah. Dalilnya bahwa Al-Quran itu adalah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ wa وَعَدْلًا Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimatu rabbika dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang Al-Quran. Ayat ini terdapat pada surat Al-An'am ayat ke-115. Surat Al-An'am 100 ke-15. 115. Nah, ayat 115. Nah, ayat ini berbicara tentang Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Nah, dan bahwasanya apa yang dimaksud dalam hadis ini, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, maksudnya yang pertama maknanya dengan kalamullah. Dengan sifatul kalam yang di sini adalah Al-Qur'an. Tapi bukan berarti kemudian kita menggantungkan Al-Quran di leher kita. Nah, bukan, bukan seperti itu. Dan sudah kita bahas pembahasan ini pada kajian yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kalimatullah di sini bermakna sifatullah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani Maknanya aku berlindung kepada sifat-sifat Allah yang agung dan mulia, yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya. Dan kalimatullah itu yang sempurna adalah tak terhitung jumlahnya, tak terbatasi tak terbatasi. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifatnya adalah apa yang dikandung oleh Al-Asmaul Husna. Yang dikandung di dalam al asmaul husna Setiap nama, setiap isim yang terdapat di dalam Al-Asmaul Husna yang 99 jumlahnya pada setiap katanya atau setiap namanya mengandung sifat Allah. Al-Aziz misalkan. Nama Allah. Mengandung sifatul izzah. Ar-Rahim. Nama Allah. Mengandung sifatul rahmah. Dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, diajarkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa cara perlindungan dengan menggunakan nama-nama Allah. Dalam beberapa hadis Rasulullah mengajarkan a'udzu bi'izzatika. Nah. Dalam beberapa hadis Rasul menyatakan a'udzu biwajhika. Nah, dan seterusnya dari beberapa bentuk doa yang bisa dipelajari itu dari buku-buku yang menyebutkan tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhol. Nah. Iya. Oh. Yeah. di TV. Nauzubillah. Oh, nah. Ya enggak boleh. Nah. Tergantung keyakinannya. Nah. Dan uh, kalau dia meyakini bahwa tabib itu bisa menyembuhkan dengan cara tersebut, ya, dengan cara mengutak-utak tangan dan si, si sakit memejamkan matanya dia ada di Jember. Ya. Dengar tadi pertanyaannya, si sakit ada di Jember, tabibnya, dokternya Tabib ya, berada di Surabaya. Melalui media televisi, si sakit menyatakan telepon, e, saya sakitnya ini kanker. Oh gitu ya, saya merem. Nah, merem kamu di Jember meremnya. Nah, merem. Nah, nanti si tabibnya di televisi gini. Nah, ngutek-ngutek tangannya. Nah, ya, gosok-gosok ya gini. Nah, disebul nggak? Nah, disebul. Nah, ada syirik. Nah, karena ini jelas sekali pakai jin. Jelas sekali pakai jin. Nah, jelas sekali pakai jin. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh. Nah, ada di situ Bonda itu seorang tabib dan yang datang di sana bukan orang-orang pedesaan saja. Orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang cukup tinggi dalam urusan dunia. Nah, jadi jadi mengobati kalau nggak bisa datang katanya cukup membawa foto orang yang sakit dan tanah di rumahnya, di depan rumahnya atau di sampingnya, bawa tanahnya, kemudian fotonya. Nah, bawa ke Walaupun yang sakit berada di Jember misal, diobati dengan melihat foto. Nah, nah. ada yakni semua adalah kesyirikan yang menjadikan jin sebagai tempat mereka meminta tolong dan seperti yang sudah saya katakan jin tidak akan memberikan pertolongan kecuali jika dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, dan orang yang sakit dia meyakini bahwa orang itu bisa menyembuhkan dari jarak jauh. Nah, luar biasa. Rasul Shallallahu alaihi wasallam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabatnya sakit ya. Rasulullah ada di kota Madinah sahabatnya ada di salah satu kampung nggak pernah Rasul menyatakan ya sudah siapa yang sakit oh, ini Rasul namanya Ini gini kata Rasul nggak pernah Nabi Nabi loh ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. ada yang lebih takwa dari Rasul ya. kalau dinyatakan bahwa itu ditolong oleh Allah nah, ada yang lebih takwa dibandingkan Abu Bakar dari umat ini setelah Nabi. Abu Bakar Siddiq. Nah, toh ternyata mereka-mereka nggak pernah melakukan yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ini semua adalah e, sesuatu yang dimasukkan ke dalam Islam di tengah-tengah kaum muslimin dan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan tauhid yang mengarah kepada kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Fadhal. Hmm, nah juga bertawassul dengan al-asmaul husna itu harus melalui cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, dalam pengertian tata caranya, jumlah atau bilangannya harus melalui tata cara yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak, maka dia telah mengada-ngada di dalam Islam, mengadakan suatu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Misalkan, oh bagus pakai alat asmaul husna. Orang-orang yang mengingkari tawasul dengan asmaul husna itu tidak benar itu. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Caranya gini kamu berlindung dengan menyebut sebelas nama dari nama-nama Allah. Nah kita tanya sekarang, sebelasnya dari mana? Loh, sebelas itu kan uh, anaknya Nabi Yakub itu sebelas. Nah, kan begitu ya, sebelas betul. coba filsafatnya keluar. Atau jumlah rekaat sholat malamnya Rasul itu sebelas Iya memang betul. Terus kenapa? Apa kaitannya sama doa ini? Nah, nanti lain lagi ustadznya. Yang sana menyatakan pakai anu kalau mutawasul pakai asmaul husna. Gimana caranya? Dengan cara menyebutkan asmaul husna uh, tujuh, tujuh asmaul husna. Loh kok bisa? Iya kan ayat surat pertama itu ayatnya tujuh surat al-fatihah. Nah Nah dari mana bilangan tujuh? Nah kita menyatakan jumlah bilangan yang ditentukan seperti ini telah keluar dari bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Atau dia tidak menentukan bilangannya, tapi cara lain baca doa ini dengan bertawasul dengan asmaul husna menjelang matahari terbit Loh, siapa yang menentukan menjelang matahari terbit? Hah? Siapa yang menentukan waktu itu? Loh, itu kan baik di saat matahari mau terbit di pagi hari, di sana banyak malaikat. Loh, siapa yang nyatakan? Dari mana? Lah kalau banyak malaikat terus mau apa? Siapa yang menentukan? Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang tidak ditentukan tata caranya oleh Rasul Jangan sampai kita menentukan tata cara tertentu. Sehingga kembali pada pertanyaan tadi bahwa tidak dibenarkan bertawasul dengan asmaul husna atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan tata cara tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Orang yang menghafal dan menyebut-nyebut Asma'ul Husna bagus. karena Rasul menyatakan Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Man ahsaha dakhalal jannah Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama Barang siapa yang menyebutkannya Menghafalnya Dan dijelaskan oleh para ulama Dan beramal dengan kandungan maknanya itu Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah Bagus Kita dia menyatakan السميع العليم الغفور يا غفور يا غفور اغفر لي ya Rahman ya Rahim irhamni bagus dia menyebut begitu tetapi ketika dia menentukan waktu tertentu untuk membaca Asmaul Husna setiap misalkan ya hari Kamis malam Jumat misalkan atau setiap selesai azan nunggu komat menyebut asmaul husna, kita menyatakan maaf asmaul husnanya bagus. Nah, tapi yang mencontohkan begini ini siapa? Ini penting untuk menjadi sebagai bahan bagi umat Islam bahwasanya Nabi Muhammad itu sebaik-baik contoh bahwa beliau itu uswatun hasanah Nah, kalau baik yang seperti itu caranya, Rasulullah akan memberi contoh kepada kita dan beliau orang yang paling bersemangat membimbing umatnya. Nah, inilah uh, jawabannya wallahu taala alam bisawab. Ada beberapa pertanyaan namun insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini e, bermanfaat. Pada kajian yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang hukum al istighatha. Nah, hukum al istighatha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sallallahu sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.